نعم الله سبحانه وتعالى كثير من الأعمال القرآن شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما, وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه karena disyariatkan untuk kalian dari agama itu apa yang diwasiatkan kepada Nabi Nuh dan apa yang kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad Dan apa yang diwasiatkan ke Nabi kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa. Lima Nabi itu? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa. Lima Nabi. Ini dikenal dengan nama Ulul Azmi. Wakil dari para Nabi. Apa prinsipnya? Untuk para Nabi dan para Rasul ini, Anaqimu din, hendaknya kalian tegakkan agama. Wala tatafarraku fi. Dan jangan kalian berpecah di dalamnya. Karena itu kata Ibnu Katsir setelah menafsirkan ayat ini, kata beliau, yaitu Allah memberikan wasiat kepada seluruh para nabi untuk bersatu dan berada di atas al-jamaah. Dan Allah melarang mereka jangan sampai terjadi perpecahan dan perselisihan. Eh. Dan bentuk istimbab penarikan dalil yang sangat bagus sekali disebut oleh Syekh Ahmad Al-Najmi dalam kitab beliau Mawrid Al-Abdi Ketika menyebutkan kisah Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Musa setelah kembali ya dari bukit itu dan mendapatkan kaumnya menyembah anak sapi, maka beliau sangat marah sekali kepada Nabi Harun. Disebutkan di dalam Al-Quran kisahnya, Qala ya Harun, ma mana'aka itra'aitahum dhalu, alla tattabi'ani fa'asaita amri, Wahai Harun, apa yang menahan kamu jika kamu melihat mereka ini sesat, tidakkah engkau mengikuti saya? Kenapa kamu bermaksiat terhadap perintahku? Maka Nabi Harun berkata, ya benar umma, la ta'kud bilisyati wala bira'si. Jangan kamu pegang kepala dan jenggotku. Rupanya Nabi Musa ini sudah marah sehingga caranya Nabi memegang kepala dan jenggot Nabi Harun. Maka Nabi Harun berkata, wahai anak ibuku, jangan kamu pegang jenggotku dan jangan pula kamu pegang uh, uh, rambut dan jenggot jenggotku. Nah, jenggot dan kepala. Udurnya Nabi Harun kata beliau, ini khasyitu an taqula farraqtu baina bani Israil. Saya takut engkau akan mengatakan saya memecah bani Israel. Ya, Nabi Harun takut dicela oleh Nabi Musa gara-gara dianggap memecah bani Israel. Menunjukkan bahwa perpecahan itu adalah perkara yang tercela dalam setiap syariah. Dalam setiap syariah. Karena itulah umat Islam diperintah untuk bersatu di atas al-jamaah. Komitmen di atas al-jamaah dan sungguh Imam Al-Barbahari rahimahullah taala di sini telah menasihati umat dengan ucapan beliau, "Baminas sunnah luzumil jamaah." Dari sunnah adalah komitmen di atas al-jamaah. Paman ragiba al jamaah, fatarakaha. Siapa yang tidak senang dari al-jamaah dan berpisah darinya, maka dia telah melepas ikatan Islam dari lehernya dan dia adalah sesat lagi menyesatkan. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan lain-lainnya dari Irbaq bin Syariah radhiyallahu taala anhu. وعظنا رسول الله صلى الله عليه wasallam موعظة بليغة رسول الله صلى الله عليه وسلم menasihati dengan nasihat yang sangat mendalam Tarafat minha al-uyun Wajidat minha al-qulub Terdayalah air mata Dan bergetarlah hati mendengarkannya Maka kami berkata Ya Rasulullah Karena mau'ibat muwaddi'in. Seakan-akan itu nasihat perpisahan. Ta'usina. Maka berwasiatlah kepada kami. Ingat. Sini mintanya wasiat. Dan wasiat itu kalimat peringkat untuk pesannya, untuk kepada yang ditinggal. Itu asal penggunaan wasiat. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Usikum bi Allah. Dia berwasiat kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Wasami wa ta'a, mendengar dan taat. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi, walau yang menjadi pemimpin atas kalian adalah seorang budak Habasyi. Kemudian kata beliau, "Wa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira." Sungguhnya siapa di antara kalian yang hidup nanti, maka dia akan melihat perselisihan pendapat yang sangat banyak. Fa'alaikum bi sunnati, kalau sudah seperti itu maka hendaknya kalian berpegang dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin min ba'di. Dan sunnah para khulafa'ir rasyidin al-mahdiin mendapat petunjuk setelah itu. Abdu alaika bin nawajib, gigi, dengan gigi geraham kalian. Perintah untuk menggigi dengan gigi geraham. Bab gigi geraham adalah yang paling kuat. Dari gigi kita, tiga menggigit sesuatu. Paling kuat. Juga. Suruh menggiring dengan sekuat mungkin. Kemudian beliau ingatkan wa iyyakum muhdatsatil umur. Inna kulla bid'atin dhalalah. Dan hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru. Sebab setiap bid'ah itu adalah sesat. Maka kita diperintah untuk bersatu di atas al-jamaah. Komitmen di atas al-jamaah. Komitmen di atas al-jamaah. Baik. Kata Imam Al Barbahari rahimahullah taala dalam poin yang ketiga. Kata beliau, wal asas الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورحمكم الله أجمعين وهم أهل السنة وهم أهل السنة والجماعة فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع وكل بدعة ضلالة والضلالة وأهلها في النار كتب يهود الأسد atas Al-jamaah dibangun di atasnya. Subna alaihi jamaah. Jamaah dibangun di atasnya. Adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, rahimakumullah wa ajmain. Mudah-mudahan Allah merahmati mereka semua. Yaitu merahmati para sahabat. Umumnya para ulama, jumhur ulama, kalau mendoakan para sahabat, Ini para sahabat itu disebut dengan kalimat radhiyallahu anhu. Tapi di sini mau berbahari pakai kalimat rahimakumullah ajmain. Tidak terlarang sebenarnya. Menurut pendapat yang paling kuat. Walaupun Syekh Ibn Utsaimin eh, beliau membagi radhiyallahu anhum itu khusus untuk para sahabat rahimahumullah untuk selain mereka. Nah, tapi eh, asalnya namanya doa boleh dipakai untuk siapa saja. Nah, ini yang dikuatkan oleh Syekh Mukmin rahimahullah taala dan kebanyakan eh, para ulama memang menggunakan radhiyallahu taala anhum itu khusus untuk para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini Muhammad Barbahari mendoakan dengan rahmat. Mudah-mudahan Allah merahmati mereka. Jadi atas yang dibangun di atasnya jamaah itu adalah para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini penafsiran jamaah dari Imam Al Barbahari dan sudah diterangkan dari mana al jamaah. Kemudian kata beliau, wahum ahli sunnah wal jamaah. Para sahabat inilah, mereka itu adalah ahli sunnah wal jamaah. Mereka adalah ahli sunnah wal jamaah. Di sini kalimat ahli sunnah wal jamaah. Perlu kita terangkan sedikit tentang penamaan ahli sunnah wal jamaah. Setelah kita pahami makna sunnah, pahami makna jamaah. Nah, maka orang yang berpegang di atas sunnah, orang di atas al-jamaah, itu dikatakan ahli sunnah wal jamaah. Bagaimana ahli bid'ah dikatakan ahli firqah wal bid'ah. Mereka tidak di atas sunnah, mereka tidak di atas ahli bid'ah wal firqah, mereka tidak di atas sunnah, berarti dia di atas bid'ah. Sebab sunnah itu kebalikannya adalah apa? Kebalikannya adalah tidak. Lawan dari sunnah adalah tidak. Sebagaimana yang dimanui bersama. Nah, baik. Ya. Orang yang menisbahkan dirinya kepada sunnah itu disebut dengan nama sunni. Ya, bulan sunni. Artinya dia ini mengikuti sunnah. Nah, coba dengan ucapan sunni. Dan ucapan sunni ini perisbatan kepada sunnah, ini perisbatan yang sudah lama. Ada dari zaman terdahulu. Bagaimana orang di zaman ini keheranan gitu, melihat nisbah pada nisbah sunni, salafi. Ya. Katanya ini nisbah baru, Tidak pernah kita dengar. Yang ya, mana tidak pernah kamu dengar, sebab kamu baru lahir. Sebab ini nisbah sudah ada sebelumnya. Ya. Nah, sudah ada sebelumnya sudah abad terdahulu. Ini Imam Sam'ani saja. Beliau dari ulama abad ke-9 kalau saya salah. Abad ke-9 Hijriah. Ini menyebutkan dalam kitab Al-Ansar. Nisbah Sunni. Perlu diketahui beliau dalam kitab beliau ini Al-Ansar mengumpulkan nisbah-nisbah. Semua penisbatan yang pernah dipakai dari zamannya Nabi sampai sekarang dalam periwayatan hadis. Jadi beliau rinci, nisbah ini kembalinya kemana, nisbah ini kembalinya kemana, ini kembalinya kemana. Beliau sampai di kalimat sunni, beliau katakan. Beliau katakan sunni di dalam sinnya, di kasrannya, sunni ini adalah nisbah kepada sunnah yang merupakan yang merupakan lawan bid'ah. Yang merupakan lawan bid'ah. Kata beliau, kalau ahlul bid'ah sudah mulai banyak, maka sekelompok para ulama mengkhususkan dirinya dengan penisbatan sunni. Yaitu sunni lawan daripada bid'ah. Ini nisbah tidak lama penggunaan. Bukan penggunaan baru. Demikian pula nisbah salafi nanti yang saya akan terangkan insyaAllah. Jadi ahli sunnah wal jamaah, mereka adalah orang yang berada di atas sunnah dan di atas al jamaah. Mana sunnah dan jamaah yang diterangkan itu tadi. Dari sini bisa dipahami bahwa di sunnah wal jamaah itu bukan organisasi tertentu. Bukan kelompok tertentu. Tapi dia semata-mata Islam yang hakiki, Islam yang benar. Nah, Islam yang benar. Karena itu kata para ulama, rahimahumullah, ketika memberi definisi tentang hadis sunnah wal jamaah, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Majmuah Fatwa. saya langsung terjemah saja. Kata beliau, kemudian dari jalan ahli sunnah wal jamaah, mereka mengikuti jejak Rasulullah SAW, batin maupun bahir, mengikuti para ulama terdahulu lagi pertama, dari kalangan muhajirin al-ansar, dan mengikuti wasiat Rasulullah SAW tatkala beliau bersabda, hendaknya kalian berpegang dengan sunnah dan sunnah khulafa Rasyidin yang mendapatkan petunjuk setelahku. Berpegang teguhlah kalian dengannya. Gigitlah dengan gigi gerahan kalian dan hati-hati kalian dari perkara yang baru. Sebab setiap perkara baru itu adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Dan kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan ahli sunnah wal jamaah mereka mengetahui bahwa sebaik sebenar benar pembicaraan adalah firman Allah. Nah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Wasallam. Mereka lebih mendahulukan firman Allah di atas perkataan lainnya dari seluruh jenis manusia. Dan mereka lebih mendahulukan petunjuk Nabi Muhammad di atas seluruh petunjuk orang. Karena itulah mereka dinamakan ahli kitab wa sunnah. Dan mereka berada di atas kitab, yaitu Al-Quran dan di atas sunnah. Wa dan mereka dikatakan juga ahlul jamaah. Katakan mereka ahli jamaah karena al-jamaah adalah bersatu, kata Ibnu Taimiyah. Dan lawannya adalah perpecahan. Terlihat lafaz al-jamaah akhirnya menjadi nama untuk kaum yang berkumpul itu sendiri. Nah, dan di kesempatan lain dalam majmu' al ketika Syekhul Islam memberi definisi tentang ahli sunnah, beliau berkata ahli sunnah adalah al-mutamassikuna bi kitabillah wa sunnati رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اتفق عليه السابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين تبعوهم باحسان Ahli sunnah wal jamaah adalah mereka yang berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW dan apa yang disepakati oleh yang terdahulu lagi pertama dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Dan di kesempatan lain dalam majmuah fatwa juga jadi tiga halaman 346 هذا شيخ الاسلام ابن تيميه فمن قال بالكتاب والسنه والاجماع كان من اهل السنه والجماعه siapa yang berpendapat pegangannya adalah Al-Quran sunnah dan ijma maka dia adalah ahli sunnah wal jamaah itu ciri ahli sunnah wal jamaah nah inilah ahli sunnah wal jamaah yang disebutkan oleh para ulama baik jadi kata pengarang rahimahullah kata Imam Al-Barbahari asas yang al-jamaah dibangun di atasnya adalah para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mudah-mudahan Allah merahmati mereka semuanya. Wahum ahli sunnah wal jamaah. Dan mereka ini adalah ahli sunnah wal jamaah. Sini mungkin saya perlu beri sedikit membahas tentang penamaan-penamaan ahli sunnah. Penamaan-penamaan ahli sunnah. Nah, kata orang tidak kenal maka saya. Banyak orang duduk di majelis salafiyun dan alhamdulillah mereka tidak mendengarkan kecuali ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai perbedaan tersendiri dengan yang lainnya dalam menampilkan agama. Mereka melihat kebaikan. Cuma pada sebagian masyarakat kita, khususnya di zaman ini, yang begitu banyak fitnah, ketika terjadi banyaknya kelompok, akhirnya setiap orang bertanya, apa ini? Kemana ini asalnya? Berisbatannya kemana? Apalagi setelah muncul isu-isu terorisme, Islam, radikal, garis keras, dan seterusnya, maka semakin keras fitnah yang menimpa umat Islam. Karena itu butuh diterangkan tentang penamaan-penamaan ahli sunnah. Hakikat penamaan itu, apa artinya, dan apa perbedaannya dengan yang lain. Nah, kita sudah menerangkan penamaan ahli sunnah wal jamaah. Dan sekali lagi ahli sunnah wal jamaah ini, ini adalah penamaan yang sudah dahulu. Madhab yang sudah qadim. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, madhab ahli sunnah wal jamaah madhabun qadim. مذهبنا للسنة هذا مذهب يندهله سبع لنا معروف اكمال قبل أن يخلق الله أبا حنيفة ومالكا والشافعي وأحمدا سبع لنا سلقنا الله من ستة أبو حنيفة الله من ستة الإمام مالك من ستة الإمام الشافعي الإمام أحمد ثم ماذا الإمام أنت سبع لنا مذهبنا للسنة والجماعة إيه نعم Tentunya mazhab ahli sunnah wal jamaah kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah itu adalah mazhab yang mereka terima dari Nabi mereka. Madhabnya para sahabat yang mereka terima dari Nabi mereka. Dan siapa yang memiliki fikih itu, maka dia adalah ahli bid'ah menurut ahli sunnah wal jamaah. Bab ahli sunnah wal jamaah sepakat bahwa ijma' sahabat adalah hujjah. Dan yang lainnya diperselisihkan apakah ijma' atau bukan. Nah, maka penamaan ahli sunnah adalah penamaan yang sangat lama. Madhab yang sudah lama. Sebab menggambarkan Islam itu sendiri yang dibawa oleh Rasulullah SAW 14 abad yang lalu yang turun dari langit yang ketujuh. Itulah Islam yang murni. Didekatkan ke pemahaman masyarakat dengan kalimat ringkas yang kembali kepada syariat ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah. Iya. Kalau cerita asal, kenapa bisa muncul penamaan-penamaan? Yang padahal yang kaum muslimin cuma dengan satu nama, hanya dengan nama Islam saja. Kenapa bisa muncul penamaan-penamaan ini? Banyak penamaan. Sejarahnya, kalau muncul tidak dalam Islam, Kemudian banyaknya kira, Ya. Dan banyaknya orang-orang yang menisbahkan kepada Islam secara zahir, tapi dia sendiri sebenarnya menyelisihi Islam. Ketika muncul fitnah, maka mulai para sahabat, ya, para ulama menampak, menampakkan ciri khusus. Dia menampakkan Islam yang hakiki dari orang-orang yang telah menyimpang. Ya. Sejarah yang diungkap oleh Ibnu Sirin, rahimahullah taala. Bagaimana dalam mukaddimah Sahih Muslim. Ya. Kata Ibnu Sirin, "Lam yakunu يسألون عن الفتنة فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم tapi Ibnu Sirin dulunya mereka tidak pernah bertanya tentang isna. dulu ya ini Ibnu Sirin dari imam tabi'in kibar tabi'in guru beliau kebanyakannya para sahabat Ibnu Sirin jadi beliau belum lama waktunya dengan meninggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Sirin berkata dulunya para ulama, para sahabat tidak pernah bertanya, seorang orang bertanya, ya dari mana kamu dapatkan hadis ini? Ditanya sanatnya, mana silsilah rawi yang menyampaikan kamu ke Nabi? Dan ditanya dulunya. Sebab semuanya baik, kan begitu. Asalnya muslim, ini bagus, terpercaya. Ya begitu menyampaikan hadis, langsung diterima. Tapi kata beliau, kalau waqatil fitnah, begitu terjadi fitnah, Fitnah yang diinginkan yaitu fitnah pertama, fitnahnya orang Khawarij yang melakukan kudeta terhadap Utsman bin Affan. Ternyata ketika muncul fitnah ini, maka kelihatan ada kelompok-kelompok yang sesat. Ada mulai orang yang tersesat. Maka ketika itu kata Ibnu Sirin, orang-orang pun mulai berkata, kalau mengambil hadis, sambung dengan jalan. Sebutkan kepada kami rawi-rawi kalian. Dari mana kalian ambil? Sebutkan silsilah sanatnya. Saya ambil dari Tiago. Dia terima dari dari Nabi misalnya. Sebutkan. Dari mana kamu ambil? Maka kata Ibn Sirin kami lihat rawi-rawinya kepada ahli sunnah. Kalau dia ahli sunnah, kita ambil hadisnya. Kalau dia adalah ahli bidah, maka tidak diambil hadisnya. Jadi mulai disebut dengan ahli sunnah. Maksudnya orang yang berada di atas sunnah. Ya, bagi lawan dari pada bidah tersebut. Jadi mulai muncul penamaan ini. Ya. Mulai muncul penamaan. Ahli sunnah wal jamaah. Dikenal dengan bentuk sifat dari sunnah orang yang komitmen di atas sunnah dan komitmen di atas al-jamaah. Orang yang menyelisihinya dikatakan ahli bid'ah wal furqah. Orang yang berada bid'ah dan perpecahan. Nah, dan ahli sunnah wal jamaah punya penamaan lain. Mereka juga dinamakan salafiyun. Dinamakan salafiyun. Salafiyun jamak dari salafi. Salafi artinya nisbat para salaf, orang yang mengikuti jejak para ulama salaf. Apa itu as-salaf? As-salaf secara bahasa adalah orang yang telah mendahului Orang yang telah mendahului kamu. Nah, orang yang telah mendahului kamu. Kemudian kalimat salaf dari sisi istilah para ulama akhirnya mempunyai dua kandungan makna atau dua penggunaan kalimat as-salaf di kalangan para ulama. Penggunaan yang pertama, as-salaf digunakan untuk para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, tiga generasi. Tiga generasi yang dipuji oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang masyhur ini. Nah, tiga generasi. Ini penafsiran salaf. Yang pertama, jadi salaf bermakna khusus yaitu tiga generasi. Dan ada salaf pengertian sebagian para menggunakan salaf bermakna umum yaitu as yaitu para sahabat para tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dari para alimah yang dipersaksikan dengan imam dalam agama. Nah, ini yang disebutkan, yang disebutkan oleh uh, Syekh Muhammad At-Taqtarihi dalam kitab beliau Lawami Al-Anwar Al-Bahiyah kata beliau al-muradu bi madhhab salaf yang diinginkan dengan madhab salaf ما كان عليه الصحابة الكرام رضي الله عليهم رضوان الله alaihi yang diinginkan dengan madhab salaf yaitu apa-apa yang para sahabat mudah-mudahan Allah meridai mereka apa-apa yang para sahabat berada di atasnya wa ayyamu tabi'in lahum bi ihsan dan Para tabiin yang mengikuti mereka dengan baik juga berada di atasnya. Wa dan pengikut mereka juga berada di atasnya. Wa a'immatuddin dan para imam agama yang dipersaksikan dengan keimanan dan diketahui besarnya kedudukannya dalam agama dan manusia menukil ucapan-ucapan mereka. Nah, ini juga masuk dalam kategori asal. Dalam pengertian asar ini rahimahullah taala. Iya. Dan Syekh Salah Al-Fauzan ketika ditanya tentang pengertian as-salafiyah, beliau ketika menyebutkan pengertian as-salafiyah, dalam kitab beliau Nazarat wa Ta'qubat Alamat fi Kitab as-Salafiyah pada halaman 21, beliau berkata, تطلق السلفية على الجماعة المؤمنة الذين عاشوا في الأصل الأول من أصول الإسلام والتزموا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار والذين تبعوكم بإحسان Kata beliau, as-salafiyah itu penggunaannya terhadap jamaah yang beriman. Yang mereka hidup di generasi pertama. Dari generasi Islam. yang mereka itu komitmen di atas kitab Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari kalangan kaum muhajirin, al-ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Dan wasatahum Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dikoli. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mensifatkan mereka dengan sabdanya khairukum qarni thumma alladziina yalunahum thumma alladziina yalunahum sebaik-baik kalian adalah zamanku kemudian uh, generasi kemudian generasi setelahnya kemudian generasi setelahnya al-hadis nah jadi ini makna salafiyah Bermakna as-salaf. Mana as-salaf. Jadi orang mengatakan as-salaf, salafi itu nisbah mengikuti jalannya para ulama as-salaf. Setelah kita ketahui as-salaf itu adalah mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan jalan para sahabat, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Maka kita tahu bahwa salaf ini bukan organisasi tertentu atau kelompok tertentu. Atau salafiyah itu cuma Eh, di charter kemudian sudah diambil seluruh hak jual belinya oleh kelompok tertentu saja. tidak boleh dipakai untuk yang lainnya. Satu produk tidak boleh dipakai untuk yang lainnya. Nah. Dan salafiyah itu juga bukan jubah. Jadi dipakai oleh siapa yang ingin memakainya. Tapi menggambarkan suatu agama. Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para ulama salaf. Rahimahumullah ta'ala. Itulah asal. Dan menisbahkan diri kepada salafi. Ada penisbatan yang benar. Penisbatan yang benar. Dan kita bernisbah dengan hal tersebut. Bagaimana tidak? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menamakan ini salaf. Di dalam hadis ayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Imam Muslim. Dikisahkan oleh Aisyah ketika Nabi sudah mendekati ajalnya, Nabi dulu bersama para istri Datanglah Fatimah radhiyallahu taala. Fatimah datang dalam keadaan berjalan yang persis jalannya dengan jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada bedanya disebut dalam hadis itu. Nah, kemudian Fatimah duduk di sebelah kiri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau sebelah kanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi membisikkan kepadanya satu kalimat. Setelah itu Fatimah pun menangis tersudut Setelah itu dipindahkan oleh Nabi ke sebelah kirinya. Lalu dibisikkan satu kalimat. Setelah itu ia pun tersenyum dengan sangat gembira. Jadi Fatimah dibisikkan rahasia di depan istri-istrinya. Maka Aisyah dan kita lihat ya bagaimana penuntut ilmu. Yang Aisyah dimuliakan dengan ilmu dan diutamakan dengan ilmu. Melihat hal tersebut, ya, setelah e, pergi, maka Aisyah bertanya kepada Fatimah, apa tadi yang dibisikkan oleh Rasulullah? Ingin tahu. Ingin dapat? Faedah ilmu. Maka kata Fatimah, saya tidak akan menyebarkan atau membuka rahasia Rasulullah sepanjang masih hidup. Masih hidup, tidak boleh dibuka rahasia. Dipegang kalimat ini oleh Aisyah. Ya, setelah Nabi meninggal, maka Aisyah radhiyallahu ke Fatimah bertanya, apa itu yang dikita oleh Rasulullah SAW? Ini baru penuntut ilmu. Kalau pertanyaan ingat terus, ya tidak lupa. Berbeda dari kita zaman ya. Sedikit pertanyaan sampai di majelis ilmu sudah lupa. Nah, Allah musta'an. Dia masih ingat. Tanya lagi kepada Fatimah. Ya, apa kemarin yang dibisikkan oleh Rasulullah SAW kepada Allah? Maka Fatimah berkata, ada pembisikan yang pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada aku, Ya Fatimah, wahai Fatimah, sungguhnya Jibril biasanya setiap tahun itu datang membacakan Al-Quran satu kali. setiap tahun. Tapi pada tahun ini Jibril membacakan kepadaku Al-Quran dua kali. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ya Fatimah, saya tidak melihat perubahan ini kecuali menunjukkan ajalku telah dekat. Maka nasihat beliau, Fattaqillaha wasbiri bainahu ni'mas salafu analah. Bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah kamu. Sungguhnya sebaik-baik salah untukmu adalah saya. Nabi mengatakan dirinya sebaik-baik salah untukmu adalah saya. Dipahami ini? Ini sisi pendalilan kita sebenarnya. Nah, maka ketiga itu menangislah Fatimah seperti yang dilihat oleh Aisyah ketika menangis. Kemudian setelah itu dipindahkan ke sebelah kirinya, Nabi membisikkan kepada dia Fatimah, tidak terlalu engkau senang menjadi pimpinan perempuan sorga, siapa yang tidak senang? Ya kan? Subhanallah.